الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله uh, kita masih pada masail yaitu masalah thalithata asyarah atau sebelum itu thaniyata asyarah jidduhu sallallahu alaihi wasallam fi hadhal amr bihaits fa'ala ma nusiba bisababihi ilal junun wa kadza law fa'alahu muslimul an kesungguh-sungguhan Rasul dalam perkara ini ini perkara tauhid da'wa ila tauhid perkara sunnah perkara al-haq memerangi syirik menjelaskan batilnya semua itu Serius Rasul betul-betul sungguh-sungguh. Hingga karenanya beliau dituduh gila. Alaih salatu wassalam. Syairu majnun, gazab kahin. Dibilang dukun, tukang sihir, pendusta. gila dan lain-lain tuduhan keji mereka. Dan begitulah pula jika seorang muslim melakukan yang serupa mendakwahkan tauhid, mendakwahkan al-haq, membantah yang batil, membantah bid'ah, syirik akan dinisbatkan kepada mau menangnya sendiri, sok benar, sok suci, radikal, keras, wahabi, dan julukan-julukan yang semacam itu. Di uh, dalam asar Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jurmi rahimahullah tabi'in ma'ruf suatu hari di majelis bersama murid-muridnya ada lampu kemudian beliau tutupi dengan dua batu besar semoga lampu itu terang tentunya menerangi ruangan semua lalu ditutupi dengan eh, lampu zaman itu api ini apa macam cempluk gitu dari api ditutupi dengan batu besar dua ada celah kecil lalu beliau tanya mada tarawnal an apa yang kalian lihat sekarang artinya cahaya kalau nurun qalil Kata mereka ada cahaya tapi kecil sekali, sedikit sekali. Tadi Masya Allah terang. Padang semua ruangan. Sekarang nggak bisa. Ada tapi ya Allah kelihatan kayak redup kayak nah ketutupan batu yang besar. Kata Abu Kilabah hakada tazmahillus sunan wa harul bid'ah. Begitulah kelak sunnah itu mengecil, redup, hilang, ketutupan oleh bid'ah yang begitu banyak, kebatilan yang begitu merata di sana sini, diamalkan, dilakukan. Sunnah itu seperti nggak terlihat sudah, redup hatta idza tarokan nasu bid'atan sampai ketika kalau bid'ah itu ditinggalkan tidak diamalkan tidak ada yang mau jalani qalu turikatis sunnah mereka katakan saat itu ini sunnah kok ditinggalkan ya apa kamu ini semua orang melakukan ini, kamu tok yang ninggalkan. Dan seperti itulah kenyataannya. Sesuatu yang beda, sesuatu yang batil, sesuatu yang syirik, yang kufur bahkan. Tapi jika ditinggalkan, orang nggak mau melakukan, dituntut oleh tradisinya, dituntut oleh kultur budayanya, masyarakatnya, dihujat habis-habisan. Kalau oh, seakan mereka yang benar, kenapa ini tradisi baik nggak kamu lakukan? Kalau terkait jenazah misalnya orang mati nggak di ini kan nggak di itu kan kamu anggap bangkai kayak binatang gitu apa nggak dibaca ini nggak digini kan nggak digitu kan yang sunnah yang hak tertutup seakan nggak kelihatan seperti cahaya tadi kata Bukhila. Khilabah wahakata Warakah ibnu Nawfal radhiyallahu taala anhu di saat awal nubuah awal kenabian menyampaikan ke Rasul SAW bahwa kaummu akan mengusirmu nanti ketika kamu sudah berdakwah mereka akan menentang memusuhimu dan seterusnya kalau awam mukhrijiyahum, kata Rasul keheranan, masa mereka akan ngusir aku? Oh, selama ini mereka Masya Allah menghormati beliau, memuji beliau sebagai sodikul amin, orang yang paling jujur, paling amanat, ini itu. Masa akan aku diusir? Kala, maka kata Warokoh, Maja'a ahadun, Dimithli ma ji'ta illa udi tidaklah orang membawa dan menyampaikan seperti yang kamu sampaikan, jadi pasti dia akan dimusuhi. Pasti dia akan ditentang dan dilawan oleh keluarganya, oleh kaumnya, masyarakatnya. Ah, tidak permusuhan kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dari syekhnya beliau Syekhul Islam rahimahullah Ahlul Islam Ghuraba fi ahlil milal Ahlul Islam ini muslimin secara umum bima fihim Eh, di dalam muslimin sendiri antum tahu ada Ash'ari, ada Sufi, ada Naqsyabandi, ada Mu'tazila, ada Ajnas, Milal, Firak, kelompok macam-macam. Muslimin. Tetapi di tengah Milal, di tengah agama-agama yang begitu banyak, Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, dan yang lain-lainnya, bahkan Allah dinia yang ateis nggak punya agama huruba aneh asing dan mereka mencela dan mentertawakan mengingkari ada apa mereka itu ngapain tiap waktu harus ke masjid nah, sujud baca ini baca itu Ramadan tiap tahun harus puasa harus ini, harus itu, begini. Aneh mereka ini, muslimin. Di tengah ahlul milal. Wa ahlu sunnah di ahlil islam huraba Ahlu sunnah yang mengerti sunnah, berusaha kembali kepada Quran, Sunnah dalam agamanya, nggak mau ikut-ikutan, nggak mau bid'ah, nggak mau ini. Guraba fi ahli Islam, aneh di kalangan muslimin. Masa ini semua orang ke neraka, mereka atau yang ke surga? Nah, semua salah, semua sesat. Karena mereka hanya ngamalkan, hanya ambil yang dari sunnah rasulnya yang mereka tahu dalilnya. Sehingga aneh di kalangan muslimin, golongan Mu'tazila, Asyairah, Sufi, dan lainnya. Kata Syekhul Islam, wa ahlul ilmi fi ahli sunnati huraba yang lebih berilmu di tengah-tengah ahlu sunnah tambah aneh lagi. Yang sudah mengerti sunnah, menisbatkan diri kepada sunnah, mau kembali ke sunnah. Tetapi global begitu. Sementara yang ini ahlul ilm. Tahu ilmu, belajar banyak, paham tahu banyak dibanding yang lain. Aneh di kalangan tengah-tengah ahlu sunnah karena mereka ketahui yang banyak tidak diketahui oleh ahlu sunnah. Karena mereka punya ilmu, ahlul ilm. Tambah aneh. apalagi kalau dilebarkan ahlul ilm di tengah ahlul islam, wambah aneh. Maaf. Nah. Kata Syekhul Islam, wa ahlul ilmi adzabuna anhu al-mudafi'una an hiyadhihi huraba'u fi ahli ilmi. Ulama, ahlul ilm, tapi bukan sekedar ahlul ilm. Dia bersungguh-sungguh, serius dalam ilmunya. Artinya dia membela ilmu ini, dakwah ini, tauhid, sunnah. Dia bantah yang sesat. Dia tahdir yang menyimpang. Dia bicara, dia ini. Tambah aneh lagi di kalangan bahkan ahlul ilm. Di kalangan ahlul ilm sendiri mereka huraba. Aneh. Asing. Nah. Apalagi di kalangan ahlu sunnah tuambane ini tambah asing apalagi di kalangan ahlul islam tuambane hamba diingkari tambah dicela kayak nggak punya pekerjaan kesibukannya cuma tahdir kesibukannya cuma bantah wah kata kalu Kata Syekhul Islam, fakulla mashtad syaddatil ghurbah istaddal ida. Semakin ghurbah semakin asing, semakin aneh, permusuhan semakin dahsyat. Ini yang Warokoh sebutkan. Majaa ahadun bimithli ma bihi illa udi Tiap kali orang datang membawa seperti yang kamu bawa, pasti akan dimusuhi. Semakin asing, semakin aneh, semakin orang nggak tahu, semakin tersamarkan seperti lampu tadi, semakin kecil, semakin kecil, semakin redup karena ketutupan batu, ketutupan batil. Di tengah-tengah syirkiyah, di tengah-tengah bid'ah, di tengah-tengah hizbiyah, yang sedemikian mendominasi masyarakat ini muslimin nah, permusuhan kepada mereka semakin besar semua menghujat semua menyalahkan semua mencela semua memusuhi semua memberi julukan-julukan dan lakop-lakop yang wah kata makanya kata beliau jiduhu Seriusan Rasul SAW karena beliau orang paling tahu bagaimana tidak wahyu turun pada beliau. Karenanya beliau dituduh majnun, kadzab, kahin, sahir. Sallallahu alaihi wasallam. Thalithata asyara Qawluhu lil ab'adi wal aqrab La ugni anka minallah syai'ah apa yang disampaikan Rasul kepada kerabat jauhnya bahkan kerabat-kerabat dekatnya aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari Allah selamatkan diri kalian masing-masing dengan amal soleh kalian tauhid kalian hatta qala bahkan pada Fatimah anaknya sendiri Wahai Fatimah bintu Muhammad, la ugni anki minallahi syai'a. Aku nggak bisa menyelamatkan kamu sama sekali dari Allah. Selamatkan dirimu sendiri. Faida sarraha wa huwa sayyidul mursalin bi annahu la yughni syai'an an sayyidati nisa'il alamin. Nyata-nyata Rasul katakan tidak bisa menolong itu bisa membantu kepada pimpinan wanita-wanita yang ada di alam semesta ini putri beliau wa amanal insan bi annahu la yaqulu illal haq dan tentunya Rasul tidaklah berkata kecuali yang hak. ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم. Lalu kalau kamu pelajari dengan realita yang ada sekarang, yang ada dalam sanubari dan hati orang-orang khusus bahkan nah, bahkan yang mengaku dirinya keluarga Rasul, anak keturunan Rasul, atau anak cucu Ali atau Hasan atau Husain radhiyallahu anhum tabayyana lahu tarkut tauhid wa ghurbatud din kamu akan faham betapa tauhid telah jauh ditinggalkan dan semakin anehnya agama ini. Lari seperti tadi, semakin asing, semakin cincin itu mengecil, semakin besar permusuhan dan perlawanan orang kepadanya. Itu beberapa masail yang beliau istimbat dari bab ini rahimahullah. Bab qauluhu ta'ala bab ke-15 firman Allah hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyul kabir Bab tentang firman Allah dalam Sabak 23 hatta idza fuzzi' sampai ketika rasa takut itu telah reda tadi mereka sudah sudah nggak ada mereka bertanya apa yang dikatakan oleh Rob kalian para malaikat itu menjawab ini di antara malaikat. Maka malaikat itu berkata, Allah berkata hak dan dia maha tinggi dan maha besar. Hatta idha fuzi'a an qulubihim ay zalal faza' anha. Dan sudah hilang rasa takutnya setelah beberapa waktu. Qalahu Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Abu Abdurrahman Sulami Syabi wal Hasan wa ghairuhum. Itu pendapat A'immah. Makna fuzik yakni zalal faza' Sudah enggak ada rasa takutnya. Qala Ibnu Jarir qala ba'dhum alladhi fuzzi'a an qulubihim malaika. Yang dimaksud di sini para malaikat. Qalu wa innama fuzzi'a an qulubihim min ghasyatin tusibuhum inda sama'ihim kalam inda sama'ihim kalam Allah bil wahyi kenapa mereka takut para malaikat pemakmur langit ini disebutkan takut hati mereka ketika mendengar perkataan Allah pada ketakutan mereka diam semua nah, begitu selesai sudah hilang rasa takutnya baru mereka tanya apa yang dikatakan Allah tadi mereka dengar suara Allah tadi wahyu yang disampaikan ke Jibril alaihissalam begitu dahsyatnya Lalu mereka tanya, apa yang dikatakan Allah? Qalul haq, al-haq yang disampaikan Allah. Qala Ibnu Atiyah fil kalam hazf yadul alaihi zahir. Konteks ayat ini ada yang mahdhuf, tidak disebut dan zahir tampak dalam makna ayat demikian. Karena hukol seakan kalau bukan ayat begini. Walahum syufa'a kama tazumuna antum balhum abadah muslimun abadan mereka itu bukan bukan yang bisa memberi syafaat semaunya seperti kalian duga wahai musyrikin sehingga semangat sekali doa dan mohon ini itu kepada malaikat atau para nabi atau orang soleh mereka itu hamba-hamba Allah yang taat berserah diri kepada Allah selamanya Nah, yakni munqadun mereka itu begitu terikat tunduk pada Allah hatta idza fuzzi'a an qulubihim al murad malaika ala makhtarahu Ibnu Jarir wa ghairuh seperti yang Ibnu Jarir sebutkan dan aimah lain yakni malaika qulubil malaika Qala Ibnu Katsir, komentar Ibnu Katsir wa huwal haq alladzi la miryata fi li sihhatil ahadits fihi wal athar. Dan itu yang benar hak, tidak diragukan lagi. <clears throat> Karena banyaknya hadis dan athar sahih menguatkan itu. Qala Abu Hayyan, kata Abu Hayyan, tadhaharatil ahadith an Rasulillah banyak hadis dari Rasulullah anna qawlahu hatta idza fuzzi'a an qulubihim innama hiya fil malaikah yakni itu terkait malaikat dan nanti akan tersebutkan hadis Nawas bin Sam'an hadis Abu Hurairah idza sami'atil wahya ila Jibril. Ketika para malaikat itu mendengar wahyu yang disampaikan ke Jibril, ya'muruhullah bih sami'at kajari sal silsilatil hadid ala Sofwan. Mereka dengar suara yang begitu kuat, mengerikan, keras, seperti seretan besi di atas batu. Pengerikannya atau kerasnya. Kamu kalau besi diseret di atas batu, seperti apa suaranya? Bukan seperti itu suaranya, tetapi bab kerasnya dan nah, membuat takut para malaika, padahal mereka makhluk besar, makhluk suci. Fatafza' inda dalik ta'ziman wa haibah. Di situ karena takutnya, karena wibawanya, karena pengagungannya yang sangat mereka takut kepada Allah. Qala wa bihadzal ma'na min dzikril malaika fi sadril ayah tattasiku hadhil ayah al ula wa man lam yush'ir al malaika musyar atau man lam yash'ur annal malaika musyarun ilaihim fi min awali qawlihi alladina za'amtum lam tattasil lahu hadhil ayah bima qablaha dengan makna ini ayat klop kompak ketemu dengan ayat depannya sebelumnya ketika Allah katakan kulid'ul ladina za'amtum. Siapa yang Allah katakan panggil dan doai yang kalian kira bisa jadi syafaat bagi kalian. Semau kalian pasti ngasih syafaat kalian, pasti membela kalian. Siapa yang dimaksud ini? Malaikat. kalau dia tahu ini malaikat akan nyambung dengan ayat ini, gampang, enak. Tapi kalau tidak dia ketahui ini malaikat, ya nggak nyambung. Ini ini kemana, ini kemana larinya. Maknanya kok beda. Tapi kalau dia tahu itu malaikat, uh, mudah dan tersambung dengan ayat yang sebelumnya. Qauluhu qalu madza qala rabbukum walam yaqulu madza khalaqa rabbuna walau kana kalamullah makhlukan laqalu madha khalaq intaha min syarhi sunan ibn majah ketika selesai takutnya para malaikat alaihi musallam bertanya kepada Jibril apa yang dikatakan oleh Rob kalian karena memang Quran, wahyu adalah perkataan Allah. Apa yang difirmankannya. Nah, menunjukkan Quran itu bukan makhluk. Karena kalau makhluk pastinya dan malaikat lebih paham akan menanyakan apa yang telah diciptakan Rob kalian. Kan begitu semestinya. Ciptakan apa tadi? Ketika kita sangat takutan tadi, Ternyata menciptakan apa Allah? Wow. Kalau memang itu makhluk, ya tentu pertanyaannya apa yang diciptakan? Mada khalaqa rabbukum. Tapi tidak. Bukan itu yang mereka ucapkan, yang mereka ucapkan mada kola rabbukum kaul kalam. Apa yang dikatakan, perkataan, ucapan, dari Allah. Wa mithluhu al-hadis madza qala rabbuna ya Jibril di dalam hadis. Apa yang dikatakan Rabb kita wahai Jibril? Wa amsalu hadza fil kitab wa sunnati kathir. Contoh yang semakna ini dalam Quran dan sunnah banyak qawluhu qalul haq. Allah berkata hak. Ay qalu qalallahul haq. Nah, ini yang dikatakan Allah adalah al-haq. Wa dzalika li'annahum idza sami'u kalam Allah su'iqu. Kenapa mereka takut dan kemudian tanya? Karena ketika mereka dengar perkataan Allah pada pingsan para malaikat itu. Alaihi alaihimussalam. Thumma idza afaqu akhadhu yas'alun. Begitu mereka sadar langsung mereka tanya, apa yang dikatakan Allah tadi? Saat kita jatuh pingsan. Fayaquluna madza qala rabbukum fayaquluna qala al-haq. Qalu atau qauluhu wa huwal aliyul kabir, uluwul qadr wa uluwul qahr wa uluwul dzat. Ali dan Allah Maha Tinggi tingginya kudrotnya, tingginya kekuasaannya, siapapun tunduk di bawah perintah dan kehendak Allah, dan zatnya juga maha tinggi, di atas arsh. Walahul uwuluwul kamil min jami'il wujuh. Maka baginya tinggi secara mutlak dari segala sisinya. Kama kala Abdullah bin Mubarak, kata Ibn Mubarak, lama qila lahu ketika ditanya, bimada na'rifu Rabbana? Bagaimana kita kenal tahu Rabb kita? Qala bi annahu ala arsyih dainun min khalqih. Kita tahu bahwa Allah di atas arsnya terpisah dari makhluknya, nggak nyatu bersama mereka. Tidak seperti yang dikatakan ahlul hulul wal wahdatul wujud. Tamasukan minhu bil Quran demikian beliau bermubarak berpegang dengan Quran. Biqaulillahi ta'ala karena firman Allah misalnya Ar-Rahman 'alal arsy istawa, tsumma istawa 'alal arsy. Nah, fi sab'i fi sab'ati mawadhi'a fil Qur'an di tujuh tempat dalam Quran. Qauluhul kabir itu Ali. Al-kabir alladzi la akbaru minhu wa la a'zam. Tabaraka wa ta'ala. Besar di mana tidak ada yang lebih besar dari Allah. Agung dan mulia tidak ada yang lebih agung tidak ada yang lebih mulia darinya. Dia paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Dia yang paling besar, paling mulia, paling agung, tidak ada yang lebih besar. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih agung darinya Tabarokar Rahman. Bab ini sengaja dibawakan oleh Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab tauhid kan di sini yang disebut tentang para malaikat betapa mereka takut kepada Allah karena kebesaran Allah mereka pingsan mendengar firman-Nya perkataannya ketika menyampaikan wahyu kepada Jibril yang beliau inginkan dengan bab ini bahwa itulah sifat ketuhanan yang pantas dan boleh disembah. Punya kesempurnaan mutlak, punya kebesaran dan kewibawaan dan wibawa yang begitu agung. Sehingga karenanya para malaikat pun yang sebesar itu, sesuci itu takut dan pingsan mendengar perkataannya. Ditakuti karena kesempurnaannya, karena kebesarannya, karena keagungannya. Dan yang seperti itu dan harus seperti itu yang dituhankan. Yang disembah. Adapun selain Allah yang dituhankan manusia, disembah mereka jadi peribadatannya. Siapa yang takut ke mereka? Siapa yang kemudian diwibawai demikian rupa? Kalaupun bisa berbicara misalnya, ketika dia bicara, taruhlah penyembah sapi, ada suara sapinya, wow. Ketika sapi itu mengaum begitu atau keluar suaranya, siapa yang takut? Atau kelinci, hatta semut, hatta burung kecil nggak takut, berdiri malah di kepalanya atau itu berhala-berhala yang lain. Nggak ada yang takut padanya. Belum nggak ditakuti, nggak di nggak ada yang berwibawa sama sekali, nggak punya keagungan yang begitu dahsyat. Apalagi sampai pingsan takutnya seperti ini. Ya dituhankan. Nggak punya kesempurnaan sebesar ini bagi Allah. Nggak berhak dan tidak pantas sama sekali untuk disembah dan dijadikan Tuhan selain Allah tabaraka wa Allah yang memilikinya. Maka hanya Allah pula yang berhak dan boleh disembah dengan hak. Salah.